Inna amrahu kullahu lahu khairun. Sesungguhnya urusan pada seorang mukmin itu kullahu lahu khairun. Semua perkara, semua urusannya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min dan tidak ada seorang pun yang bisa meraih kebaikan itu kecuali hanya seorang mukmin kecuali hanya bagi mukmin apa kebaikan tersebut in asabathu sarra'u syakara apabila seorang mukmin itu mendapatkan kesenangan, mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, ia bersyukur. Fakana khairan lahu. Maka sikap syukurnya itu baik bagi dirinya, menjadikan dirinya mendapatkan kebaikan. Wa in asabathu dharra'u sabara. Dan apabila seorang mukmin itu apabila seorang mukmin itu mendapatkan sesuatu yang menyusahkan, sesuatu yang tidak nyaman bagi dirinya. Kemudian ia bersabar, fakana khairan lahu maka sikap sabarnya itu akan menjadikan ia mendapatkan kebaikan. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini beliau menyebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun menakjubkan perkara yang ada pada diri atau urusan yang ada pada diri seorang mukmin karena sesungguhnya semua urusannya menjadi baik yang dimaksud adalah inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adharal ajab ala wajhil al-istihsan. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menampakkan kekaguman kekaguman terhadap apa yang ada pada diri seorang mukmin pada diri orang yang beriman dari sisi sikap kagum yaitu istihsan ya. yang menunjukkan bahwasannya sikap itu adalah sikap yang baik sikap yang positif ya. kemudian ya, sikap takjub itu bukan sikap yang kemudian sebuah kebanggaan, ujub, bukan. Tetapi kekaguman di sini karena sedemikian baiknya seorang mukmin sehingga apapun yang menimpa kepada seorang mukmin itu itu akan membawa kebaikan bagi mukmin tersebut. Ini alal wajhil istihsan Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li amril mu'min yang dimaksud dengan kalimat li amri ay li sya'nihi yaitu segenap urusannya. Urusan apa? Urusan yang menimpa pada diri seorang mukmin. Ya. Fa inna sya'nahu kullahu khairun karena sesungguhnya setiap urusan yang ada pada diri seorang mukmin itu senantiasa memberikan kebaikan senantiasa memberikan kredit poin yang positif bagi seorang mukmin walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min yang demikian ini tidak akan bisa dicapai tidak akan bisa dicapai kebaikan demi kebaikan tersebut oleh orang lain kecuali hanya bagi mukmin saja. Kecuali hanya bagi mukmin. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Tsumma fassala Rasul alaihi salatu wasallam hadzal amr al khair Kemudian Ar-Rasul Shallallahu alaihi wasallam memerinci memerinci tentang al-khair yang dimaksud yaitu tentang perkara yang baik yang ada pada diri seorang mukmin. Beliau Shallallahu alaihi wasallam memerinci dalam bentuk kalimat in asabathu sarra'u syakara Apabila seorang mukmin tersebut mendapatkan kebahagiaan, apabila seorang mukmin itu mendapatkan kesenangan, ia seorang mukmin itu lantas bersyukur. Fakana khairan lahu maka sikap syukurnya ini memberikan kebaikan kepada seorang mukmin. Wa in asabathu darra'u sabara. Demikian juga sebaliknya. Manakala seorang mukmin itu mendapatkan kesusahan. Kemudian dengan urusan yang menyusahkan dirinya itu ia bersabar. Mukmin itu kemudian bersabar Fakana khairan lahu maka sikap sabarnya itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Sikap sabar itu kemudian ya, menjadikan dirinya atau menjadikan orang mukmin itu mendapatkan kebaikan. Kata Asya ibnu Uthaymin rahimahullah, hadhihi halul mu'min. Inilah keadaan seorang mukmin. Ini keadaan seorang mukmin. Dan kita mengetahui bahwasannya manusia hidup di muka bumi ini tidak lepas dari dua perkara, tidak lepas dari dua takdir. Takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas dari qada wa qudrah ya, qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara. Imma seseorang itu mendapatkan sarra wa imma dia mendapatkan dharra. Ya. Dua hal ini. Ya. Imma dia mendapatkan kesenangan atau ia mendapatkan sesuatu yang menyusahkan. Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang mendapatkan baik itu kesenangan ataupun mendapatkan sesuatu yang menyusahkan kalau kita teliti lagi berdasarkan ya, pada orang yang ditimpa dua ketentuan itu kita akan lihat ini semua menimpa pada seorang mukmin dan menimpa juga kepada ghairu ghairu mukmin. Ya. Maka bagi seorang mukmin ya, apapun yang menimpa ya, apapun yang menimpa bagi dirinya apakah ia ditimpa serak sesuatu yang menyenangkan atau ia ditimpa dharra sesuatu yang menyusahkan apapun keadaannya ia meyakini bahwasannya itu semua adalah qada semua itu adalah ketetapan dan itu semua adalah qadar Allah itu adalah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bagi dia apapun yang menimpa bagi seorang mukmin akan disikapi dengan secara baik. Ya. Ini yang menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam merasa takjub, merasa heran Sungguh mengherankan keadaan yang menimpa pada diri seorang yang beriman. Ya. Sehingga apapun yang menimpa pada dirinya itu akan senantiasa membawa kebaikan. Ikhwafiddin azakumullah. Ya. Maka bagi seorang mukmin kalau ia ditimpa sesuatu yang menyusahkan kemudian ia bersabar maka sikap sabarnya ini akan memberikan kebaikan bagi dirinya karena ia yakin bahwasannya Segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya segala sesuatu yang menimpa dirinya akan disikapi dengan kesabaran. Sikap sabar adalah sikap ataupun perbuatan yang termasuk dalam perbuatan hati. Sikap sabar adalah termasuk amalia qalbiyah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melakukan amalan kesabaran dan sholat sebagai amalan yang bisa mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya disebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, istainu mintalah pertolongan mintalah pertolongan. Dengan cara apa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Melalui amalan. Apa? Bisabri wassalah. Dengan amalan kesabaran dan amal dalam bentuk salat. Allaha ma'as sabirin karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Insya Allah kita lanjutkan ba'da salat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.